pada seri yang kelima ini menampilkan Bambang Jiger sebagai Dampo Awuk, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Rusli sebagai Raden Setakling, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, dibantu oleh Mujadi dan Pepen. Pembawa cerita, Neni Sumardi, selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Ki Parang Pungkur bersama dengan Raden Setakeling dan Dampu Awuk berhasil mengusir murid-murid dari Segoro Ireng yang membabi buta membakar istana serta rumah-rumah penduduk kota raja. Baru saja mereka ditinggal lawannya yang berhasil ditolong seseorang yang juga mengenakan topeng. Datang sekelompok prajurit Galuh yang segera mengepung mereka. Apa ini? Mengapa kalian mengepung kami bertiga? Kau memang pengemis usilan. Bukan mencari gara-gara. Menyerahlah. Kami akan membawamu ke hadapan Prabu Sora untuk kami adili. Dasar manusia-manusia tak tahu malu kalian. Siapakah sebenarnya yang kalian cari? Kami telah bersusah payah mengadu jiwa melawan orang-orang yang mengacau dan membakar rumah-rumah penduduk. Kami telah membantu kalian untuk mengusir pengacau-pengacau itu. <laughs> Apakah bukan kalian yang justru adalah pengacau-pengacaunya, Setan. Dasar manusia tidak tahu malu, tidak tahu berterima kasih. Heh. Bukankah uh, bukankah kau adalah Dampu Awuk? Maloka Dampu Awuk, mantu dari Prabu Sana? Iya. Aku memang Maloka Dampu Awuk. <laughs> Dengan demikian, jelaslah semuanya. Kau telah melakukan semua ini bersama-sama dengan pengemis tongkat merah. Kau bekerja sama dengan mereka. Setan. Uh, sabarlah Adi dan Puawu, sabar. Oh. Hai prajurit, apakah kau tidak ingin bertanya pada mereka? Pada penduduk itu, siapakah sebenarnya kami ini? Apa yang telah kami lakukan tadi? Ya, tidak perlu dengan basa-basi. Itu pasti tipu muslihatmu. Hei, tangkap ketiga pengacau itu. Apa yang akan kita lakukan, kakak? Apakah kita babat habis semua prajurit Prabu Sora? Oh, tunggu. Jangan anak muda. Sebaiknya kita tinggalkan saja mereka. Kita tinggalkan kota raja. Ayo, ikutlah aku. Hup. Ayo, Adi dan Pak Hei, gabung seluruh tempat di kota raja. Perintahkan tutup pintu gerbang. Mereka semua harus kita dapatkan. Hidup atau mati. Ayo! sini saja ya. Aku akan menunggu Sariti muridku. Uh. Baru nanti kita pikirkan rencana selanjutnya. Sebenarnya ada apakah kakek datang ke kota raja? Uh, <laughs> iya, iya, iya. Hmm. <laughs> Jika aku memang selalu berada di mana-mana, hal itu tidaklah aneh anak muda. Huh? Justru kaulah Kalian berdua ini, mengapa tiba-tiba berada di tempat ini? Mengapa kalian meninggalkan Gua Larang? Uh, kami, kami berdua hendak mencari Kakang Saka hmm. dan uh, dan Raden Sanjaya yang menuju ke Kota Raja. Oh iya iya. Uh, menurut petugas sandiku, Raden Sanjaya berhasil mengalahkan Prabu Sora dan membuatnya bertekuk lutut. Tapi kemudian kelihatannya mereka bersama-sama memasuki istana. Dan petugas sandiku tidak jelas lagi apa yang terjadi kemudian. Uh, mungkin mereka mendapat celaka. Muslihat dari Prabu Sora. <laughs> Ah, kita akan menyelidikinya. Tapi aku minta kau mau bersabar beberapa saat. Sebelum fajar, kita akan masuk kembali ke kota raja dan menyelidiki mereka di Istana Galuh. Tapi kehadiran Sariti muridku dan sejumlah besar anggota tongkat merah pasti akan banyak menolong kita kelak, ha? Oh, iya iya iya. Uh, baiklah, kita akan menunggu adik Sariti. Bukankah demikian, uh, adik Dampu Awo? Iya, Kakang. lamping bebatuan di sebuah hutan yang cukup lebat dan tersembunyi. Bagaimana Kakang? ini, Raden. Pergunakanlah permata biru ini. Genggam erat-erat. Dan kemudian bersemedilah. Hawa hangat akan mengalir dan membersihkan semua racun yang menghambat keluarnya tenaga Raden. Ini, peganglah permata ini. Ah, baiklah, akan kucoba. coba. telah pulih kembali. Terima kasih Kak Ulan. Ini, ku kembalikan permata birumu. Simpanlah baik-baik. Lalu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kita kembali mengunjungi Istana Galuh. Aku akan memberikan pelajaran pada Paman Sora. Tapi, apakah kau tidak ingin beristirahat, adik Sanjaya? Keadaanku sudah pulih kembali seperti sedia kala, Kak Ulan. Hanya dadaku ini. Uh. Ada apa dengan dada Raden? Uh, dadaku. Dadaku terasa sakit sekali bila mengingat akan perlakuan dari pamanku. Aku harus segera bertemu dan membalaskan semua sakit hatiku dan juga sakit hati ayahandaku. Ayolah Kakang Saka, Kak Wulan. Mari Wulan. Uh, baiklah, kita segera berangkat. Apakah kita akan masuk dengan diam-diam ke dalam istana? Ataukah kita akan masuk dengan dada tengadah dari halaman istana? Aku memilih yang pertama. Kita akan masuk dengan diam-diam. Kita akan mencari mereka. Aku tidak ingin mereka melarikan diri manakala mengetahui kita datang kembali. Ayolah. Huh? Lihat itu adik Sanjaya. Kakang, istana itu terbakar sebagian. Ah, lihat itu. Lihat. Sebagian prajurit masih sibuk memadamkan sisa-sisa api yang masih menjilat di sudut-sudut istana. Ah, apa yang telah terjadi? Mengapa bisa seperti ini? Oi! Apa yang telah terjadi di sini? apa yang telah terjadi di sini? Katakan, siapa yang telah membakar istana ini? Dan di manakah Prabu Sora? Serentak para prajurit yang berada di seputar istana menarik pedang mereka. Akan tetapi, ketika mereka menyadari dengan siapa mereka berhadapan, segera saja beberapa di antara mereka yang memang semula adalah prajurit dari Galuh, prajurit dari Prabu Sana, menjatuhkan diri berlutut memohon ampun ampun Raden. Hamba tidak tahu siapa yang telah berbuat seperti ini. Kami semua hanya melihat empat orang menunggang kuda dan mengenakan cadar hitam. Kepandaian mereka sangatlah tinggi. Kami tidak berhasil menahan perbuatan mereka. Lalu di manakah Prabu Sora? Kami semua tidak menemukan beliau. Beliau menghilang dari istana ini. Ah, setan, licik, iblis curang. Pastilah dia yang membuat semua ini. Hmm, Paman Prabu Sora? Iya, Prabu Sora yang membuat semua ini. Aku yakin adik Sanjaya. Dan baru saja hamba mendapatkan laporan. Beberapa tempat di sekitar kota raja juga banyak yang terbakar. Bahkan kuil-kuil pun menjadi sasaran mereka. Benar-benar iblis Prabu Sora. Ah, siapakah kau ini, Paman Prajurit? Saya adalah seorang perwira dari Istana Galuh. Dan hamba telah mengabdi di Istana Galuh sejak sejak ayahanda tuanku Prabu Sora bertahta. Lalu bagaimana sekarang sikapmu? Hamba bersama-sama dengan seluruh pasukan yang hamba pimpin sepenuhnya tunduk pada Raden, junjungan kami. Hmm. Bagus. Sekarang coba kau beritakan kedatangan kami pada seluruh pimpinan prajurit di istana ini. Suruh mereka menghadapku. Saat ini juga sebelum fajar menyingsing. Baik tuanku. Perintah tuanku akan hamba junjung tinggi. Mana anak pengal itu? Uh. Uh, apakah kakek telah berjanji akan bertemu di tempat ini? Mm, iya, benar di tempat ini. Uh. Seharusnya dia sudah sampai. Eh, apa yang sudah terjadi dengannya? Uh. Apakah kita akan menunggu terus hingga pagi hari, kek? Oh, tidak. Tidak. Uh, keadaan Raden Sanjaya jauh lebih penting daripada segalanya. Ah, ayolah. Ayolah kita masuk saja ke dalam kota raja. Uh, kakek tidak akan menunggunya lagi. Oh, tidak. Kita berangkat saja. Biarlah aku akan meninggalkan pesan untuknya di tempat ini. meninggalkan tanda-tanda yang merupakan pesan di beberapa tempat. Kiparang Pungkur bersama dengan Raden Setakling dan Dampu Awuk kembali memasuki kota raja. sekali penjaga yang meronda. Berhati-hatilah Adi Dampu Awu. Iya, Kakang. Ah, kita susuri saja jalan di sepanjang tembok ini. Lalu nanti kita memotong ke tengah kota melalui sebelah selatan istana. Ayolah. bersembunyi, Kakak? Eh, prajurit itu berjumlah lebih dari seratus. Kita tidak mungkin dapat bersembunyi. Hmm. Ayolah, kita cari tempat yang leluasa. Seandainya kita harus bertempur. Hop! Hop! Itu mereka! Ternyata kau lagi malukan dampu awuk. Ah, kau masih juga penasaran untuk membuat kekacauan di sini, ah? Ayo, kampung mereka! Eh, eh, kita tinggalkan saja mereka, Kek. Kita terus menuju istana saja. Iya. Aduh. oh iya, aku kira usahamu itu baik, Seta. Ayolah, Belum lagi Ki pungkur dan kedua murid Gua Larang itu meninggalkan pertempuran itu. Dari arah kejauhan berkelebat sesosok tubuh yang diikuti dengan teriakan ramai menuju arena pertempuran. Oh, maafkan aku terlambat, Kek. Ya, kau, Sariti. Kemana saja kau anak nakal? Oh, Aku bertemu dengan Prabu Sora dan Resi Amisna yang kelihatannya berkuda dengan tergesa-gesa, kek, hingga oh. ia tidak menghiraukan aku. Prabu Sora dan Resi Amisna, ya, gitu. Benar, oh. kek. Iya, ya. Teliti, kita tinggalkan saja prajurit-prajurit ini bersama dengan anggota kita. Kita akan melihat ke Istana Galo. Yuk. Tapi, kek, lihatlah itu. Itu, kek, serombongan prajurit menuju kemari, kek dia. Kita tidak bisa meninggalkan anak-anak muridmu, Kek. Kita usir saja mereka dulu. pertempuran. Woi, berhentilah kalian semua. Oh, ada apa kau menghentikan pertempuran ini, Adi Jarang Pucang? Seluruh jajaran pasukan telah meletakkan senjata. Raden Sanjaya telah kembali dan meminta seluruh pimpinan pasukan untuk datang menghadap beliau saat ini juga. Oh, Raden Sanjaya Persetan, di manakah Baginda Prabu Sora? Baginda Prabu Sora telah menghilang dari istana. Oh, menghilang? Oh, setan, aku tidak akan menghadap Raden Sanjaya. yang menjadi salah satu pimpinan pasukan yang dipanggil dengan nama Lembu Petang, berdiri menantang Jarang Pucang dengan pedang di tangan. pendengar sekalian, bagaimanakah kelanjutannya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah babat tanah leluhur ini dalam episode ke-13 Fajar Menyingsing di Bumi Mataram yang dipersembahkan oleh Bombat, Propol, dan Entrostop bersama teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. Pada seri yang ke-6 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Rusli sebagai Raden Setakling, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, dibantu oleh Mujadi dan Pepen. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Selamat menikmati. yang lalu diceritakan, Kiparang Pungkur bersama dengan Raden Setakeling, Dampu Awuk dan Sariti yang baru saja tiba terlibat dalam pertempuran dengan sepasukan prajurit Galuh di bawah pimpinan seorang perwira yang bernama Lembu Petang. Pertempuran tersebut menjadi terhenti dengan datangnya seorang perwira dari jajaran lain yang bernama Jaran Pucang. maksudmu menghentikan pertempuran ini, Adi Jarang Kucang? Seluruh jajaran pasukan telah meletakkan senjata. Raden Sanjaya pun telah kembali dan meminta seluruh pimpinan pasukan untuk datang menghadap beliau saat ini juga. Oh, Raden Sanjaya. Lalu di manakah Baginda Prabu Sora? Baginda telah menghilang dari istana. Setan. Oh, aku Aku tidak akan menghadap Raden Sanjaya. Kau dan juga kawan lainnya adalah pengkhianat. Aku tidak akan menyerah. Raden Sanjaya telah menguasai istana. Iya. Agaknya kepandaian anak muda itu sudah tidak tertandingi lagi. Hanya dengan Adisaka ia maju dan merebut takhta. Lihatlah itu. Sebentar lagi tentu pertempuran dua pasukan Galuh akan pecah. Kakang Lembu Peteng, sadarilah. Suasana saat ini adalah bukan milik Baginda Prabu Sura. Marilah kita menghadap Raden Sanjaya. Tidak ada gunanya kita menentang beliau. Pengkhianat jarang pucang. Sejak semula, aku juga sudah tidak mempercayai dirimu. Tidak mempercayai kalian orang Galuh. Akan tetapi, karena kepandaianmu mencilat, Baginda Prabu Sora mempercayaimu dan mengangkatmu menjadi salah seorang pemimpin pasukan. Kini terbukti dengan hadirnya ahli waris Prabu Sana. Kau kembali membelot Prabu Sora. Oh, kucincang kau. Up, ayo, serang dan bunuh Jaran Pucang dan para pengikutnya. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. situasi menjadi berubah seperti ini, apa yang sebaiknya kita lakukan? Raden Sanjaya berada dalam keadaan selamat. Ini kita tidak perlu lagi memperhatikannya dan menjelaskan dirinya. Hmm? Eh, lihatlah itu. Perwira yang baru saja tiba kelihatan terdesak. Perwira lawan kita tadi, ini adalah seorang pemberontak, seorang calon pengacau. Ah, kita harus menyelamatkan perwira yang baru saja datang itu. Ayo. Biarlah saya yang mengurusnya, Kek. Oh, tidak, Kakang harus mengalah padaku. Aku baru saja tiba dan belum lagi berkeringat. Hup! Berhenti! Ya! Ayo! Setan wanita usilan, aku bunuh kau! Ayo! Ayo! Ayo! Lalu Petang mengamuk, menyerang Sariti dengan membabi buta. Pedangnya berkelebat deras dan ganas siap membelah tubuh Sariti. Akan tetapi gadis manis murid dari Kiparang Pungkur melayani serangan-serangan lembu petang dengan tenang. Tongkatnya diputar rapat, membentengi tubuhnya, sambil sesekali bagaikan ular menjulur menggebuk pundak dan bagian pinggang lawannya. biru dan tulang-tulangku remuk dan patah. Setan iblis wanita. Oh, aku tidak akan menyerah. Hah, agaknya kau memang perlu diberikan hajaran yang lebih pantas dari sekedar gebukan-gebukan kecil. Terimalah. Hei! Ikutilah aku, wahai prajurit-prajuritku yang masih setia dengan junjungan kalian Prabu Sora. Ayo ikuti aku! kasih. Nona pasti Sariti dari perkumpulan pengemis tongkat merah. Terima kasih atas pertolongan Nona. Iya, benar. Apakah benar Raden Sanjaya telah berada di dalam istana Galuh? Benar, Nona. Baginda Prabu Sora telah meninggalkan istana bersama dengan Resi Amista dan beberapa pengikutnya yang lain. Hmm. Ah, bagaimana, Kek? Kakang Seta? kita ke istana menghadap Raden Sanjaya. Hah? Iya. Aku juga merasa penasaran dengan kisah pertempuran mereka di Istana Galuh. Ayolah, Galuh. Ah, uh, duduklah, Kakak Wulan, Kakang Saka. Uh, ah. apakah Raden memanggil kami berdua? Uh, tidak, tidak apa-apa. Aku ingin hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua. Istana Galuh kini telah kembali ke tanganku. Ah, dan selain itu, sebagai tanda terima kasihku, Aku ingin kau tetap berada di istana Galuh membantu ayahandaku. Membantu dan mengembalikan kebesaran Galuh seperti semula. Bahkan menciptakan Galuh menjadi sebuah pemerintahan yang besar, melebihi kebesarannya beberapa tahun yang lalu. Ah, aku harap kalian berdua tidak menolak harapanku ini. Raden, saya adalah abdi dan kaulah dari Galuh. Apapun yang menjadi kesulitan Galuh, menjadi kesulitan saya. Saya akan berjuang membantu Galuh, mengorbankan nyawa demi Galuh. Akan tetapi, untuk berdiam diri, menetap, dan menjabat kekuasaan resmi di sini. Oh, itu, itu tidaklah kami sanggup menerimanya. Kakang Saka benar adik Sanjaya. Aku pun akan berjuang dan sedia mengorbankan segala demi Galuh. Tapi biarkanlah kami tetap seperti semula. Yang bebas dari ikatan-ikatan resmi. Yang pasti akan menyulitkan kami. Uh, sayang sekali. Uh, tapi kukira begitu pun sudah merupakan suatu kehormatan bagiku. Kesiapsediaan kalian untuk membantu menciptakan galuh yang lebih besar telah membesarkan hatiku. Separuh dari cita-citaku rasanya telah menjadi kenyataan. Ah, baiklah, karena pada dasarnya kalian adalah seorang pendekar. Kalian boleh membantu Galuh tanpa jabatan dan kedudukan resmi. Kalian adalah pendekar dan juga panglima kehormatan dari Galuh. Terlalu besar anugerah Tuhan kepada kami. Tidak, kau, ah, kalian pantas untuk mendapatkan gelar kehormatan itu. Karena Galuh ini kembali ke tanganku adalah juga karena bantuan kalian. Hamba datang menghadap tuanku. Ah, kau Jaran pucat. Bagaimana dengan tugas yang kau laksanakan? Seluruh pimpinan pasukan telah hamba beritahukan. Beberapa saat lagi mereka tiba di halaman istana. Uh, beberapa di antara mereka menolak dan meninggalkan Galuh bersama dengan pasukan mereka. Hmm. Biarlah. Mereka mempunyai hak untuk memilih. Beritahu aku jika mereka telah datang berkumpul. Uh, tuanku, Ya. Beberapa orang muda, termasuk diantaranya pimpinan pengemis tongkat merah, ingin bertemu menghadap tuanku. Hmm. Pengemis tongkat merah dan beberapa orang muda. Suruh mereka masuk. Baik, tuanku. Tentu Sariti ada bersama mereka. Lalu siapa lagi yang bersama mereka? Ah, kita tunggu saja. Ah, nah, itu mereka datang. Oh, Kakang Seta, Adi Auk, dan Sariti Adi Wulan. Oh. <laughs> Ternyata kalian telah berada di dalam istana. Hmm, selamat, selamat Raden. Kau telah berhasil mengembalikan kewibawaan Galuh kembali. Nah, ayahanda sana perlu segera diberitahu. Ah, duduklah. Duduklah kalian semua. Silahkan kakek. Tentu Anda adalah Ki Parang Pungkur yang terkenal itu. Oh, <laughs> Tuan terlalu memuji. Ya. <laughs> Saya yang tua, miskin dan bodoh ini hanyalah seorang pengemis yang hina. <laughs> Ah, selamat atas keberhasilan Tuan mendapatkan kembali tahta Galo. Ah. Hmm. Malam sudah menjadi semakin larut. Ingin rasanya aku menjamu kalian semua untuk minum-minum bersama merayakan kemenangan ini. Tapi kukira kita lakukan semua itu besok pagi. Kakang Saka kelihatan sudah menjadi sangat lelah karena pertempuran dan luka yang dideritanya. Demikian juga dengan diriku. Kukira sebaiknya kalian semua beristirahat di sini. Besok kita bertemu dalam meja perjamuan. Tidurlah dengan tenang. Tak ada lagi yang perlu kalian risaukan. Lalu bagaimana dengan para pimpinan pasukan di halaman? Ah, aku akan menemuinya sesaat dan kemudian beristirahat. Selamat beristirahat. Raden Sanjaya menemui pimpinan pasukan di halaman istana. Antingulan dan Raden Sakapal Waguna mendampinginya. Setelah beberapa saat memberikan instruksi dan pengarahan, Raden Sanjaya beristirahat. tadi, bulan. kau, eh, kau Kakang Saka, uh, ada apakah? Aku mencari-carimu. Ternyata kau berada di taman ini. Apa yang sedang kau lakukan di taman yang sepi seperti ini? taman ini banyak sekali menyimpan kenangan bagiku. Banyak sekali. Kenangan tentang ibundaku. Kenangan tentang masa-masa yang penuh bahagia. Aku bertemu di batu ini Aku membantunya mengambil obat-obatan dari batu itu. Dan aku menolongnya manakala ia mengeluh kesakitan. <sighs> Saat itu, aku belum mengenalnya. Tapi getaran-getaran di dalam dadaku ini begitu keras. Manakala aku melihat dan memperhatikan wajahnya yang tertekan oleh penderitaan yang berkepanjangan. <sighs> Di taman ini juga Aku teringat dengan Nimas Kayuwangi yang demikian baik padaku. Ah, aku telah banyak membuatnya kecewa. Aku telah mempermainkannya. <laughs> tapi semua itu adalah permainan dari takdir yang aneh. Menyedihkan, tapi juga menggelikan. Adi Ulan. Iya. Ada apa, Kakang? Uh, ada apa Kakang mencariku? Uh, ah, Adi Ulan. Hmm, aku... Uh, ada apa, Kakang? Aku... Aku rindu sekali denganmu, Adi Wulan. Sudah lebih dari enam bulan kita tidak bertemu. Dan dalam tiga tahun terakhir ini, kita jarang sekali bertemu. Aku kira kau ingin mengatakan bahwa kau telah sanggup untuk mengalahkan aku. Kau telah berhasil menguasai ilmu yang tinggi. Bukankah begitu? Ah. Adi Wulan, aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku harap kau mau mengerti akan cintaku ini. <laughs> Masih harus dibuktikan lagi, Kakang. Apakah kau berkata benar? Apakah kau mencintai diriku? Ataukah karena saat ini sudah tidak ada lagi gadis di hatimu? Wulan. Lalu bagaimanakah jika tiba-tiba hadir lagi seorang gadis yang cantik yang menarik hatimu? Hmm? apakah kau masih tetap akan memperhatikan diriku? Kakang, aku masih ragu denganmu. Apakah sikapmu benar-benar sungguh ataukah karena sikap seorang petualangan cinta yang penasaran karena mendapat tantangan? Oh, Wulan, mencintaimu sebagaimana dahulu. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati, seluruh jiwa raga. Uh, tapi aku kini bukanlah lagi seorang gadis yang ceroboh. Aku tidak ingin mengulangi sikap-sikapku yang kekanak-kanakan. Wulan, apakah kau masih juga tidak bisa mempercayai aku? Tiga tahun aku merengek-rengek mengejarmu. Apakah itu semua tidak bisa membuka matamu? Aku bukanlah seorang yang haus dengan ilmu dan aji-aji kesaktian. Aku membanding tulang mempelajari semua kepandaian kanuragan adalah karenamu. Karena dirimu, Bulan. Hmm, baiklah, kita kembali saja pada perjanjian kita. Aku tidak akan menarik kata-kataku. Akan kulihat apakah kau berhasil memenuhi syarat pertamaku. Ayo, ikutlah aku. Hup. meninggalkan Taman Sari. Pendengar sekalian, bagaimanakah dengan kisah dua remaja itu? Apakah Raden Sakapal waguna akan dapat memenuhi syarat pertama yang diberikan oleh Anting Wulan, yaitu mengalahkan dirinya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13 Fajar Menyingsing di Bumi Mataram yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol, dan Entrostop bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.